Kita lanjutkan kajian kita kitab salah satu Usul dengan membaca syarah Syekh al uthaymin rahimahullah. Terakhir kita sampai pada ucapan beliau ya, ketika merinci empat sifat yang dengannya seorang manusia terbebas atau terhindar dari al-khusran, kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Asr. Sifat yang keempat ar-rabi' at-tawasi bis sabr. Yaitu sifat yang keempat adalah saling mewasiatkan dengan kesabaran. Apa maksudnya? Bi'ayyas bi'ayyusi ba'duhum ba'dan bis sabr ala fi'li awamirillah yaitu dengan mewasiatkan, menasehati antara satu dengan yang lain di antara kaum mukminin bisabar agar bisa bersabar untuk bersabar di dalam apa ala fi'li awamirillah di dalam menjalankan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan berbagai perintah Allah tabaraka wa ta'ala wa tarki maharimillah dan di dalam meninggalkan segala keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala wa tahammuli aqdarillah dan di dalam menanggung beban atau menanggung dan menghadapi berbagai takdir Allah Subhanahu wa taala ya yang muklimah yang zahirnya adalah ya merupakan musibah ya yang menyakitkan kita yang menyusahkan kita hendaknya kita bersabar menanggung itu semua kemudian wattawasi bil haqq والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر dan saling mewasiatkan dengan al-haq dengan kebenaran serta mewasiatkan saling mewasiatkan dengan kesabaran itu mengandung ya, amalan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tercakup di dalam hal ini. Ya. Tercakup di dalam hal ini. Alladzaini bihima qiwamul ummah. Yang dengan dua hal tersebut, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut, dengan nyalah umat ini tegak. Wasalahuha. Dan juga kebaikan umat ini adalah dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar wa nasruha wa husulus syarafi wal fadilati laha dan sebab adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah umat dan dengannya pula dengan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut terhasilkanlah kemuliaan ya, terwujudlah kemuliaan dan keutamaan bagi umat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ya, ayat yang 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia bagaimana sifat dan karakteristik umat yang terbaik tersebut tak muru nabil ma'ruf kalian memerintahkan kepada kebaikan al ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan kalian mencegah melarang dari kemungkaran wa tu'minu nabilah dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada faidah yang mungkin sudah pernah kita sebutkan kenapa di sini al-amru bil ma'ruf wan nahyanil munkar dikedepankan penyebutannya daripada al-imanu billah ya disantum perhatikan di dalam ayat tersebut wa tu'minuna billah baru disebutkan di akhir ya. di belakang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar di sini ada faidah ya disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidaklah al-imanu billah, keimanan kepada Allah itu bisa tegak dengan sempurna kecuali dengan menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah ya. ya sirnya. Faidahnya di sini ya, bahwasanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa tegak dengan sempurna kecuali dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, penyebutan amar ma'ruf nahi mungkar dikedepankan. Kemudian kita lanjutkan, qala Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل Qala syarih rahimahullahu taala asy-Syafi'i syafii huwa Abu Abdullah Al-Imam Syafi'i ma'ruf ya. kunyah beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Ibn Labbas bin Uthman Ibn Syafi' Ibn Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi ini nama beliau ya nasabnya Nama beliau sendiri adalah Muhammad, ya. ayahnya Idris dan seterusnya. Muhammad bin Idris ibnu Labbas ibnu Uthman ibnu Syafi' al-Hashimi al-Qurashi. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya nisbah Syafi'i itu dinisbatkan kepada salah satu kakek-kakek beliau ya, Syafi'. Itu Syafi'i. Kemudian beliau adalah dari suku Quraisy, ya. Al-Hashimi Al-Qurashi dari Bani Al-Muttalib, ya. Dari Bani Al-Muttalib. Seorang Hashimi, ya. Qurashi dari jadi dari sisi nasab pun beliau adalah orang yang mulia. Imam Syafi'i, ya. Wulida fi sanah ya, khomsin wa mi'ah ba'dal hijrah. Ya, beliau dilahirkan di Ghuzah pada tahun 150 Hijriah. Wa tuwfiya bi Misr sanah arba wa mi'atain ba'dal hijrah. Dan beliau meninggal di Mesir. Ya. Pada tahun 204 Hijriah. Wa huwa ahadul a'immatil arba'ati alal jami' rahmatullahi ta'ala. Dan beliau adalah salah satu imam dari keempat imam madhab yang masyhur. Dan semoga Allah melimpahkan kepada semuanya rahmatnya. Ya, kemudian beliau mulai menjelaskan bagaimana maksud dari ucapan Al-Imam Syafi'i ini. Qala rahimahullah, qala syarih rahimahullah, qawluhu lakafathum muraduhu rahimahullah anna hadhihi surata kafiyatun للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك Maksud dari ucapan Al-Imam Syafi'i ini maksudnya adalah bahwasanya surat ini, surat Al-Asr ini, wal asr, innal insana lafi khusr dan seterusnya as-surah. Ya. Surat ini, surat Al-Asr ini kafiyatun telah mencukupi lil khalq bagi makhluk. Ya. Bagi makhluk fil hasi tentunya makhluk yang dibebani syariat kepada mereka ya minal insi wal jin baik dari karangan manusia maupun jin. Ya. Surat ini telah mencukupi mereka fil hasti ala tamassuki bidinillah. Di dalam mendorong mereka dan memotivasi mereka untuk mau berpegang teguh bertamasuk dengan agama Allah Subhanahu wa taala bil iman dengan keimanan wal amali salih dan sekali lagi al iman la yakunu illa bil ilm Keimanan tidak bisa diwujudkan kecuali dengan ilmu. Wal amali saleh dan juga dengan amal saleh. Beramal dengan ilmu yang telah dimiliki. wa da'wati ilallah. Ya. Dan juga di dalam mendorong makhluk minal jinni wal ins untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sabri ala dzalik dan bersabar di dalam hal itu bersabar di dalam tulabul ilm, mencari ilmu agama, beramal dengannya dan berdakwah. Mendakwahkan ilmu tersebut. Walaysa muraduhu. Perhatikan baik-baik. Walaysa muraduhu dan bukanlah maksud beliau ya, anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami'i syariah. Nah, Bukanlah maksud alimah musyafi'i ketika mengucapkan ucapan ini, perkataan ini, maksudnya bahwasanya surat ini sudah cukup bagi makhluk, bagi mukallafin, ya, bagi makhluk yang dibebani syariat, ya, surat ini sudah cukup. Di jami'i syariah, pada setiap cabang syariat, ya, sudah cukup, nggak perlu belajar yang lain lagi. Ya cukup belajar surat ini sudah selesai. Nah, bukan seperti itu maksudnya. Kafiah di sini maksudnya bukan seperti itu. Nah, lakafat hum telah mencukupi mereka, maksudnya mencukupi di dalam memotivasi mereka untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Ya. Maksudnya bukan mencukupi mereka, telah mencukupi mereka sehingga tidak perlu belajar ilmu yang lain. Cukup belajar surat ini sudah selesai ya. bukan seperti itu maksudnya baik kemudian kita lanjutkan wa qauluhu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum li'anna al-aqil ya. kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini, maka telah mencukupi mereka li'annal aqil karena seorang yang akil itu ya, seorang yang berakal al-basir yang memiliki ilmu, memiliki basirah ya. Idza sami'a hadhihi surata au qara'aha fala budda يسعى ila takhlis nafsihi من khusran. Nah, ini seorang yang berakal, seorang mukmin yang berakal, yang memiliki basirah, mata hati yang bersih, ya, memiliki akal yang sehat, ya, bukan akal yang sakit, tapi akalnya sehat. Jika mendengar ayat ini dibacakan ya, atau dia membacanya, maka ya, pasti seorang yang berakal tersebut dan memiliki basirah tersebut akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari al-khusran, dari kerugian. Wadzalika bittisafihi bihadhihi sifat al-arba. Bagaimana cara melepaskan dan membebaskan diri dari kerugian al-khusran yaitu dengan bersifat dengan keempat sifat yang disebutkan dalam surat ini. Apa saja? al-iman wal amal salih wat tawasi bil haq wat tawasi bis sabr. Nah. Sebelum kita lanjutkan menjelaskan ucapan al-Imam al-Bukhari, kita baca sedikit penjelasan Syekh Al-Fauzan untuk memperjelas bagaimana maksud dari al-Imam Syafi'i dari ucapan beliau ini, ya. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala wa qala hadhihi al-maqalah dan beliau mengucapkan perkataan ini Al-Imam Syafi'i lianna Allah bayyana fi hadhihi surah asbab asy-syaqawah wa asbab wa asbab as-sa'adah karena Allah menjelaskan di dalam surat Al-Asr ini sebab-sebab kebinasaan asy-syaqawah dan sebab-sebab as-sa'adah kebahagiaan Allah jelaskan di dalam surat Al-Asr ini. Fasbabus sa'adah. Apa saja itu sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat? Dijelaskan dalam surat ini. Ayat tasifal insan bihadihis sifat. Yaitu dengan bersifat dengan keempat sifat yang telah disebutkan. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ya. Faqamatil hujjah minallah ala khalqihi bihadihi surah ya, maka telah tegak hujjah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba-hambanya yang dibebani syariat dengan surat ini. Jadi maksudnya lakafat hum di sini adalah telah tegak ya, telah cukup surat ini sebagai hujjah dari Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu lahum. Karena Allah telah mengatakan dan berfirman dalam surat ini. Inni qad bayyantu lakum asbab sa'adah fi hadhi surah al-qasirah al-mukhtasarah. Ya. Jadi seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan. bahwasanya Allah telah menjelaskan di dalam surat ini. Sebab-sebab kebahagiaan. Bagi barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaknya dia menempuh sebab-sebab kebahagiaan yang telah disebutkan dalam surat ini. Walaupun surat ini singkat ya, dan ringkas. Wal Quran kulluhu, ya ini perhatikan. Wal Quran kulluhu was sunnatu huma tafasil lihadihil masail al-arba. Dan Al-Quran seluruhnya, ya, serta sunnah-sunnah Rasul tidak lain adalah untuk menjelaskan empat hal ini. Ya, empat masalah ini. Ilmu, amal, dakwah, dan sober. Isi dari Al-Quran ya, dan kandungan dari sunnah-sunnah Rasul tidaklah kecuali menjelaskan keempat hal ini. Ya, ini kandungan dari surat ini ya. Lakin hadis surah bayyanat asbab as'adati mujmalatan. Akan tapi surat ini hanya sekedar menjelaskan sebab-sebab kebahagiaan secara mujmal, secara umum saja. Faqamat bihal hujjah alal khalq. Sehingga dengan itu telah tegak hujjah atas makhluk. Wa baqiyatu nususil Qur'an wa sunnah mufassilatan wa mubayyinatan lihadihil masail al-arba' Akan tapi ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain, dan hadis-hadis Rasul yang lain yang menjelaskan tentang syariat ini tetap diperlukan karena untuk memberikan tafsir rincian dari apa yang disebutkan dalam surat ini secara mujmal, secara global. Ya, perlu ada tafsir Ya. Nah. Amal soleh, apa yang dimaksud dengan amal soleh? Apa saja amal soleh? Ya, itu perlu ada tafsir Taib. Walaysa makna kalam asy-Syafi'i anna hadhihi surah takfi nas law ma anzalallahu ghairaha lakinnaha aqamatil hujjah alaihim ya bukan berarti makna ucapan Imam Syafi'i ini bahwasanya surat Al-Asr ini sudah mencukupi manusia walaupun Allah tidak menurunkan surat yang lain bukan seperti ini maksudnya. Akan tetapi maksudnya telah tegak hujah atas makhluk dengan surat ini. Ya, telah tegak karena sudah dijelaskan di dalamnya berbagai sebab-sebab kebahagiaan. Bagi barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia akhirat, maka hendaklah mengamalkannya. Taib. Ya, ini ucapan alimah imam dan makna dari ucapan beliau. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa sebagian ulama ya ucapan Al-Imam Syafi'i ini ucapan ini ketika disendarkan kepada Al-Imam Syafi'i perlu diteliti ulang. Ini menurut pandangan dan pendapat sebagian ulama. Ya, perlu diteliti ulang. Jadi belum bisa dipastikan kebenarannya. Apakah benar ini ucapan Al-Imam Syafi'i? Perlu diteliti ulang sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri. Beliau menjelaskan hadzal qaul ba'du masyayikhina yara anna fi nisbatihi ila Syafi'i nadaran. Ucapan ini sebagian sebagian masyayikh, sebagian ulama melihat bahwasanya penyandarannya dan penisbatannya kepada al Imam Syafi'i perlu diteliti ulang walam aqif alaihi fi kitabin min kutubi syafi'i. Kata beliau, Syekh Ubaid, Hafizahullah, dan aku belum mendapati ucapan ini di kitab-kitabnya Al-Imam Syafi'i. Ala si'ati ilmihi wa si'ati ittila'ihi. Syekh Ubaid, ya, yang ilmunya luas, beliau mengatakan, belum mendapati ucapan ini di dalam kitab-kitabnya Al-Imam Syafi'i. Nah, seperti itu, ya. Jadi ucapan ini ya, kalau disandarkan kepada Imam Syafi'i fihi nazar, perlu diteliti ulang. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, Asy-Syafi'i, Al-Imam Ibnu Katsir telah menyebutkan asar atau riwayat dari Al-Imam Syafi'i yang semisal atau yang semakna dengan asar ini, riwayat ini, tapi lafadznya lain. Lafadznya adalah lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum. Ini lafadznya. Bukan seperti yang kita lihat dan kita baca di matan ini, tapi lafadznya lain. Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum. Jika manusia mau mentadabburi surat ini, surat Al-Asr ini, lawasi'athum. Maka akan ya, mencukupi mereka. Semakna, ya, tapi lafadznya berbeda. Nah, tayyib, ya. Terakhir kita sebutkan ya, asar dari tabi'in yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Asr ini sebagaimana yang disebutkan diriwayatkan oleh lima Mutabarani di dalam al ausat dari Abi Madinah Ad-Darimi Qala berkata, "Kana rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya. Dahulu jika ada dua orang sahabat bertemu, ya, ada dua orang sahabat Nabi bertemu, ya. Idzal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra ahaduhuma 'alal akhar." Tidaklah dua orang sahabat Nabi bertemu, kemudian akan berpisah kecuali salah satunya akan membaca surat ini. Wal asr innal insana lafi khusr. Ini. Ya, riwayat bahwasanya para sahabat Nabi kalau bertemu sebelum berpisah salah satunya pasti akan membacakan surat ini. thumma yusallim ahaduhuma 'alal akhar. Baru kemudian setelah membacanya barulah mengucapkan salam perpisahan. Ya, asar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan yang kita kaji pada pagi hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus untuk pengumuman, Alhamdulillah barakallahu fikum bahwasanya ini adalah darah terakhir ya untuk pekan ini mungkin. Darah terakhir sampai nanti ada pengumuman selanjutnya. Jadi mulai nanti malam dari pada Isya sudah libur. Karena kita ada kesibukan ya untuk apa? persiapan perpindahan dari tahfidz putri yang lama ini ke tahfidz putri yang baru. Sedangkan ikhwah rata-rata sebagian besar kerja pagi. Sehingga mungkin waktu untuk ta'awun hanya bisa dilakukan malam hari. Oleh karena itu untuk taklim sementara diliburkan karena juga mungkin mulai nanti malam sound system yang ada di gedung ini akan dicopot dan dipasang di gedung tahfidz yang baru. Insya Allah nanti kalau sudah siap tempat taklim yang di sana akan segera diumumkan. Jadi mulai malam hari nanti sudah libur darasnya. سبحانك اللهم